Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manduma Ushul Fiqh wa Qawaidih karya asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan kemarin pembahasan seputar apa kemarin? Penyebutan dalil mengenai kias. Karena ada orang-orang atau ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya kias itu bukan hujjah. Tapi kesimpulannya, kias itu adalah hujjah selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi antum pahami baik-baik, tanamkan di benak antum semuanya bahwasanya kias itu adalah hujjah selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah yang dikenal dengan al-qiyas as-sahih. Adapun adapun kias yang batil memang bukan hujjah, haram dan kias yang batil pertama kali siapa yang bikin? Iblis laknatullah alaih. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan awaluman man qasa iblis. Pertama kali yang membuat kias itu adalah iblis. Ini kias yang batil. Ketika suruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam malah sombong dia. Mainnya main kias, tapi kias yang fasid, kias yang rusak. Nah, mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Gitu ya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Iblis menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Itu kias yang fasid. Padahal yang lebih baik yang mana Husain? Tanah atau api? Hah? Tanah. Karena tanah itu sifatnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, subur untuk bercocok tanam. Sedangkan api sifatnya bagaimana? Merusak, membakar atau yang semisalnya. Kita lihat dia tambah jelas. Kata beliau setelah kemarin kita nukilkan satu ayat mengenai dalil bahwasanya kias adalah hujjah Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang telah menurunkan Al-Qur'an dengan benar dan mizan. Mizan ini namanya timbangan. Timbangan itu maksudnya bagaimana? Wal mizan huwa matuzan bil asya. Mizan timbangan itu adalah sesuatu alat, Ha? timbangan itu adalah sesuatu alat yang semua perkara ditimbang padanya. Belum. Seperti timbangan madu, timbangan makanan itu kan alat. Antum meletakkan sesuatu di timbangan tersebut. Maafum insyaallah antum Mafhum ya berikutnya. Wa kadzalika fa inna jami'al ayatil lati darabahu Allah masalan tu'tabar dalilan 'ala qiyas li'anna tamtsila halin bihal masyaallah. Seperti itu pula seluruh ayat-ayat yang Allah Taala sebutkan sebagai bentuk permisalan tu'tabaru itu dianggap dalilan, dianggap sebagai dalil 'ala qiyas bahwasanya adanya qiyas. Nah, semua Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang bentuknya permisalan, daraballahu mathalan qaryatan. Ya kan? Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Itu juga kias gitu loh. Dikiaskan dipermisalkan. Dipermisalkan suatu kampung yang dulunya tenang, tentram, langgeng, tiba-tiba apa kampungnya? Kampungnya tiba-tiba timpa kelaparan dan juga rasa takut. Sebabnya apa? Sebabnya karena kufur nikmat dikiaskan. Kalian pun nanti akan tertimpa seperti itu kalau keadaan seperti ini. Kias atau bukan? kias. Jadi semua permisalan yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu hampir semuanya itu menunjukkan kias. Maksudnya bagaimana? Menunjukkan dalil bahasanya kias itu ada. Itu kan contoh permisalan. Allah Taala mempermisalkan kampung yang semula aman, tentram, langgeng karena bersyukur, dikasih nikmat dari seluruh penjuru. Tapi begitu mereka kufur nikmat apa yang, yang mereka rasakan? Rasa lapar dan apa? Rasa takut. Nah, ini apakah khusus kampung tersebut ataukah bahkan kampung kita sekarang ini? Bahkan kampung kita sekarang ini kalau keadaannya seperti itu bisa jadi tertimpa seperti itu. Apa maksudnya? Berarti kias bukan? Kias. Antum paham? Faham Isa? Faham insyaallah? Faham? Antum paham? Ayo, jangan sampai gagal paham ya. Penting ini kias ini ya. al fardin fardin atau dikiaskan per individu dengan per individu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Seperti kisah Fir'aun dengan Musa alaihissalam. Yakni qiyasuhu qiyasuhu alaih. Maksudnya adalah apa? Dikiaskan padanya. Wa qad Allah Ta'ala hujjah. Dan sungguh Allah telah menjadikan qiyasuh hujjah. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' Al-Qiyas As-Sahih. Empat itu jangan, jangan sampai apa? Lupa. Dikenal dengan apa? Masadiru ad-din. Sumber agama kita ini. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang sahih. Al-Quran, As-Sunnah itu sumber yang utama, yang paling inti Sedangkan ijma' itu pun tidak boleh berseberangan Al-Qur'an sunnah, tias itu pun apa? Harus berlandaskan apa? Al-Qur'an dan as-sunnah. Mohon insyaallah qiyas yang sahih. Naam. Kita lihat lagi. Wal maksudu bidzalika an ya'tabiru an-nas bil misl bil misl. Yang diinginkan dengan itu adalah an ya'tabiru an-nas, hendaknya orang itu melihat manusia, menganggap manusia bil misl dengan semisalnya. Jadi kalau kita lihat manusia, kenapa kok ditimpakan hukuman? Kenapa kok diangkat nikmatnya? Kenapa kok di, dicabut semua kenikmatannya? Kita lihat keadaan manusia. Apa sebabnya? Ternyata kufur nikmat. Nah, nanti kalau ada kufur nikmat dikhawatirkan tertimpa seperti yang menimpa manusia kesimpulan dari itu. Faham ini? Faham soalnya ya? Itu namanya kias, dipermisalkan. Wah, ini kenapa kalau ditimpakan musibah? Kenapa kalau ini diambil kenikmatannya? Karena kufur nikmat. Nah, nanti kalau ada orang kufur nikmat, dikhawatirkan seperti itu yang terjadi. Mahfum soal ini, Abdul Aziz? Ayo, berikutnya. Kata beliau, fa yaqisuna alaihi ma syabahahu. Maka mereka mengkiaskan kepadanya apa yang menyerupainya. Wa hadha huwa ainul qiyas. Inilah yang namanya qiyas secara zatnya. Ainul qiyas inilah yang namanya apa? Qiyas secara zatnya. Bahwasanya apa? Bahwasanya mesti orang banyak yang mengkiaskan seperti ini. Paham ya? Ini si A ini pusatnya. Eh? Contohnya gudeg yujum. Ada gudeg yang gudeg yujum, gudeg terkenal Jogja itu ya itu ada pusat pusat gudeg Yudum. Itu rasanya enak, ada cabangnya. Cabangnya enak enggak ya? Dikiaskan. Kalau pusatnya ada enak, insya Allah cabangnya enak itu loh. Oh, belum? Eh, seperti itu. Nah, namanya kias. Jadi kias itu perkara yang kita sulit untuk mengelak darinya. Sulit sekali, ya enggak? Sulit untuk kita mengelak dari kias tersebut karena kias itu perkara yang ada. Dan hujah kalau tidak berseberangan apa tadi? Al-Quran dan As-Sunnah. Summa inna Allah Ta'ala masalah imkan. Masalah imkan ihya'il mawta ba'da an kanu ramiman. Bi ihya'il ardi ba'da an kanat hamidatan. Masya Allah. Kemudian Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan permisalan. Memberikan suatu contoh. Memungkinkan menghidupkan mat. Menghidupkan apa? Mauta itu menghidupkan orang yang mati. Padahal sudah menjadi ramim. Hancur lebur. Ramim dan hancur lebur. Sudah hancur lebur kok mampu ya menghidupkan menghidupkannya. Paham ya? Kenapa Allah telah mampu ya? Nah, dikiaskan kenapa apa? Bi ihya'il ardi ba'da an hamidatan. Paham belum? Nah, permisalan dipermisalkan ketika Allah, Allah taala apa? menghidupkan bumi yang gersang yang semula gersang. Hamidahnya gersang. Bumi yang semula gersang. Paham ya? Nah, dihidupkan dengan turunnya apa? Hujan. Paham ya? Nah, gersang, tandus, tanam enggak apa? ditanamin pun juga tidak apa, tidak berbuah, tidak tumbuh. Ya, begitu turun hujan hidup atau tidak? Hidup, tumbuh-tumbuhan. Paham ya? Nah, mulai tumbuh, berbuah, Masya Allah. Dipermisalkan apa? Dipermisalkan mirip keadaannya ketika Allah Ta'ala menghidupkan orang sudah mati, sudah hancur, lebur. Menjadi tanah, dihidupkan kembali. Nah, barakallah fikum seperti itu. Mahun sholat Ayo, nah. Lihat sini barakallahu fiikum. Qala Allah Ta'ala Ta berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan." Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bahwasanya engkau melihat bumi itu khasyiah. Bumi padahal bumi itu khasyiah, tunduk dan patuh, tunduk. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat. Tunduk, diam, tapi apabila kami turunkan air, air apa ini? Air hujan, tiba-tiba ihtazzat wa rabat. Bergerak bergetar warobat dan tumbuh. Masya Allah. Tandus, gersang, begitu turun air langsung tumbuh-tumbuhan. Antum lihat, ketika apa? Ketika musim kemarau, pohon berguguran, ya enggak? Berguguran daunnya, tapi begitu hujan sekali, langsung apa? Langsung nambar kalau fikum tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, langsung tumbuh tumbuh-tumbuhan tersebut. Eh, berdaun, barakallahu fikum. Kemudian bahkan apa? Antum lihat kalau oh, di kampung-kampung itu pohon jati itu awal mulanya ketika tandus gersang kemarau itu berguguran daunnya. Tapi begitu hujan, masya Allah langsung tumbuh daunnya tumbuh dan datanglah di situ apa ulat-ulat biasanya. Paham ya? Seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu untuk menumbuhkan sesuatu yang gersang yang tandus tadi itu. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya zat yang telah menghidupkan tanah yang semula tandus mati. Itu adalah zat yang menghidupkan orang yang sudah mati gitu loh. Sama itu loh. Yang menghidupkan tanah yang semua tandus subur sama enggak dengan zat yang menghidupkan orang mati? Sama enggak? Sama enggak? Sama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin min, minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin." thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umr likay la ya'lam min ba'di ilmin shay'a wa taral arda habinatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabbat Wa ambatat min kulli zaujin bahij. Masyaallah. Ini permisalannya. Ayat yang panjang ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kalau kita itu masih ragu terhadap hari kebangkitan, sesungguhnya Allah Taala telah menciptakan dari tanah, menciptakan kita dari apa? Tanah. Maksudnya asal usul kita dari tanah. Nabi Adam salam Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu apa? Barulah anak keturunan-keturunan berikutnya dari air mani, segumpal air mani 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya sebagai menjadi segumpal daging gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Barulah dibentuk. Setelah dibentuk, di situ nanti di apa? Diutus malaikat untuk mencatat rezekinya, ajalnya, orang yang bahagia atau sengsara. Mohon insyaallah ya. Ada yang diwafatkan, ada yang dikembalikan dalam keadaan apa? Nah, barakallahu fikum kembali ke tua lagi, memang semuanya kembali ke tua. Eh, dari kecil ke semula kecil, dilahirkan kecil. Ketika kecil lemah atau enggak? Lemah. Begitu besar kuat kuat kuat kuat, lemah lagi. Oleh karena itu saksikan orang-orang tua, jumpo yang udah lansia lanjut usianya itu terkadang kayak anak kecil sifatnya. Paham ya? kerjain pertama, paham ya? Tapi kalau marah itu dikejar biasanya. Paham ya? Jadi dari semula kecil lemah Besar, besar, besar, besar, besar, kuat, kuat, kuat, kuat. Kalau tua lemah lagi. Itulah maksudnya. Dikembalikan kepada apa? umur yang rendah tadi itu. Mahum sholat, Abdul Aziz. Ewa, itulah manusia. Kita semuanya udah sekarang kuat. Antum pansu satu misalkan. Pansu paling nomor satu dah. Menangan itu ya. Nah kalau fikum antum. Ewa nah kalau fikum. Tapi nanti kalau udah tua itu lemah. Paham ya? Udah tua lemah semuanya lemah. Eh, lemah kembali ke seperti anak kecil lagi. Seperti itu. Nah. Itu syahidnya. Dan Allah Taala menumbuhkan juga apa tadi? Bumi yang semula tandus menjadi apa? Menjadi subur karena siraman air hujan dari langit tadi itu. Wa qala Allah Taala dan Allah Taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Eh, ulil albab, eh, dawil albab. Paham ya? Kita lewati uli termasuk apa? Mulhak bijamak mudakar salim. Wala yumkin an yakuna fi qasasihim ibrah illa an-naqis ma ma sala ahwalahum ala ahwalihim masyaallah. Dan tidak akan mungkin di dalam kisah-kisah mereka itu ada suatu pelajaran kecuali apa? Kecuali an kecuali kita mengkiaskan, kecuali kita mengkiaskan sesuatu yang apa? Masalah ahwalhum yang semisal dengan keadaan mereka ala ahwalihim. Di atas keadaan keadaan mereka. Paham belum? Kita nggak akan bisa mengambil pelajaran kecuali mengkiaskan. Contohnya gini. Kenapa? Sebabnya orang-orang Firaun kok dibinasakan? Karena mereka bermaksiat kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam dikiaskan berarti umat Nabi Muhammad ini pun akan memungkinkan untuk di apa diazab dihukum karena kalau karena apa karena mengingkari dan maksiat kepada Rasulullah itu ya berarti ibrah pelajaran Fahmi ya tapi dia siapa orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ini siapa Eh? Nah, barakallahu fikum. Siapa orang-orang yang bisa mengambil pelajaran di sini? Siapa? Ingat-ingat Allah telah menyatakan dalam surat Qaf akhir-akhir Qaf itu dihafal antum sudah hafal semuanya. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Itulah orang yang bisa mengambil pelajaran. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada dzikra. Apa dzikra? Peringatan, pelajaran. Bagi siapa? Bagi siapa? Pertama, lima liman kana qalbun, orang yang punya hati, punya akal. Au alqasam yang mensurahkan pendengaran, mendengar. Wa huwa syahid menyaksikan langsung. Jadi orang belajar pun tiga saran ini paling penting. Punya akal, mendengarkan langsung, menyaksikan gurunya. Nah, barakallahu fikum. Menyaksikan gurunya bagaimana? Hadir di majelis. Paham ya? Itu rasa lain dengan ketika atau mendengar audio, ya enggak? Nah, pernah mendengar audio, Bang? Rasanya lain nggak bang ketemu langsung bang? Lain, paham ya? Karena apa? Karena itu tadi. Nah, termasuk sarana untuk mendapatkan ilmu, mengambil pelajaran ibroh Kita lanjutkan lagi. Perhatikan baik-baik. Wa qala Allah Ta'ala dan Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim?" Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi memperhatikan kemudian perhatikan bagaimana akibat hasil hukuman bagi orang-orang sebelum mereka damarallahu alaihim Allah telah hancurkan mereka Allah telah hancurkan mereka walil kafirin amsaluha dan untuk orang-orang kafir akan mendapatkan yang semisalnya kias atau bukan ini kias faham belum Abdurrahman ini namanya kias namanya nih jadi kias itu hujah atau bukan bang hujah kalau tidak berseberangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah Mahum insyaallah ya nah ini penting sekali jangan sampai antum gagal paham ayo Naam. Kita lihat sini. Wa ta'ala dan Allah berfirman, "Wa dari yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Masyaallah kias lagi ini. Dalil yang menguatkan kias ini. Allah telah berfirman, "Dan dialah zat yang telah mengawali awal mula penciptaan, tsumma itu kemudian mengulangi kembali wa huwa ahwanu 'alaihi." Kalau cuma mengulangi bagi Allah Taala ahwan, lebih ringan. Kias itu bukan ini? Kias, membuat sesuatu yang tidak ada dan mampu apalagi cuma mengulangi ya enggak? Nah, barakallahu fikum lebih apa? Lebih ringan. Contohnya antum awal mulanya enggak bisa membuat apa? Perahu-perahuan pakai kertas itu ya. Pakai kertas enggak antum enggak bisa. Melihat orang. Lihat orang, dia bisa dia. Di sama dia dibongkar lagi. Antum ngulangi mungkin bisa. Paham ya? Karena apa? Dikiaskan. Dikiaskan dengan bentuk-bentuknya yang ada itu loh, paham ya? Seperti itu. Nah, ini Allah taala lebih Allah taala mengawali perkara yang enggak ada aja bisa apalagi cuman mengulangi kun fayakun jadi maka jadilah kalau kita nggak bisa kita nggak bisa kita antum bilang jadi nggak akan jadi kalau antum nggak bikin ya nggak nah Allah taala bisa paham ya manusia itu bisanya cuma ngapa Ibrahim memindahkan memindahkan sesuatu yang belum jadi menjadi menjadi apa menjadi jadi paham ya itu namanya manusia si fulan bisa menciptakan pesawat katanya. anak kita katakan kita katakan enggak, enggak bisa menciptakan, mindahkan, mengubah dari benda yang belum jadi menjadi jadi. Ada enggak pernah ada orang itu misalkan mengatakan jadilah pesawat harus jadi. Ada enggak kira-kira? Enggak enggak bisa, enggak jadi. Kalau Allah Ta'ala langsung kun payah kun. Masya Allah itu termasuk apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan baik-baik. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Afa anyina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid." Masyaallah. Apakah akan bikin lemah bagi kami dengan penciptaan yang pertama? Bal hum fi labsin min khalqin jadid. Bahkan mereka itu apa? Memakai pakaian yang apa? Ciptaan yang baru itu Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu yang pertama itu sudah selesai. Eh? Kan disebutkan dalam hadis itu ya, kullu bani adam yaquluhu at-turab illa ajbad dhanab. Semua bani Adam itu dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor diapakan? Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu diciptakan kembali dan disusun kembali. Mahum ya? Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat apa? Sangat mudah sekali untuk apa? Untuk nah mengulang kembali karena bikin perkara yang tidak apa? Yang semula tidak ada aja mampu apalagi cuma mengulangi. Mahum salah nih ya. Ayo na'am. Dipahami baik-baik. Ini dalil yang dalil menunjukkan kias. Wahada kiasul maat 'alal mabda. Allah. Ini kias terhadap hari kebangkitan dikiaskan dengan hari permulaan. Paham ya? Memulai sesuatu yang tidak ada mampu apalagi mengulangi. Paham ya? Paham belum? Ketika antum mengerjakan PR ketika awal kali mengerjakan PR aja mampu, apalagi mengulangi PR yang semisalnya mampu gitu loh. Paham ya? Namanya kias. Namanya kias. Paham maksudnya nih, Husain? Ayo na'am barakallahu fikum na'am. Kita contoh lain lah dunia. Antum ditanya, antum ditanya, antum bisa enggak? Eh, kalau ngunyah kacang kuat enggak giginya? Oh ya, dia mengatakan ngunyah coklat aja kuat apalagi kacang. Kebalik atau enggak? Eh? Kebalik atau enggak? Eh, ngunyah kacang aja kuat apalagi coklat. Itu masuk kias nggak Bang? Kias. Kias dengan apa? Kias sesuatu yang keras aja kuat apalagi yang empuk itu loh. nah, maksudnya ini Itu masalah dunia, jadi kias ada gitu. Nah, jangan sampai kita nggak kias ya. Ini pendalilan yang sangat kuat sekali ini ya. Naam, kita lihat di sini. Wa huwa qiyasun jaliyun wadih. Ini adalah kias yang nampak jelas gamblang. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Kata li'anna al-qadira 'ala al-bad'i la ya'nam, la yu'jiz 'an al-i'adah. It innal bud'a as'ab wal i'adah ahwan, allah Dikarenakan apa? Dikarenakan, perhatikan ya, dikarenakan zat yang mampu untuk mengawali permulaan itu enggak akan apa? Enggak akan merasa lemah untuk mengulangi. Yang permulaan enggak ada itu mampu apalagi mengulangi itu loh. Eh? Dikarenakan apa? Dikarenakan permulaan itu lebih sulit daripada mengulangi, ya enggak? ketika permulaan atau lebih mudah atau lebih sulit ngulangi? Lebih sulit mana ngulangi atau permulaan? Hah? Permulaan mengawali sulit, tapi kalau ngulangi mudah, ya enggak? Seperti itu. Itu kiasnya kias jali. Kias yang sangat jelas, gamblang sekali nampak bahwasanya apa yang namanya permulaan sulit daripada mengulangi kembali. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kalau manusia kan mungkin terbalik, ya enggak? Nah, ngulangi pun juga sulit, paham ya? ngawani apalagi yang itu. Itu manusia. Walihada qala Allah Ta'ala fi akhir surat Yasin, oleh karena Allah Ta'ala menyatakan di akhir surat Yasin, wa daraba lana khalqah. Qala man yuhyil wa hiya ramim. Dan sungguh Allah telah memberikan permisalan kepada kita. Dan dan kemudian apa? Na kalau wa nasiya khalqah dan melupakan ciptaannya. Melupakan sini bisa bisa jadi apa? Tarokah ya. Nah, barakallahu fikum karena Allah Ta'ala di sucikan dari sifat nisyan. Nah, Allah Taala itu enggak pernah lupa. Allah Taala tidak pernah apa? Tidak pernah lupa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Faham maksudnya? Jadi taroka maknanya kalau nisyan dinisbahkan Allah Taala maknanya apa? Maknanya at-tarak. Nah, jangan sampai keliru karena Allah Taala tidak lupa. Wa makana rabbuka nasiya Rabbmu tidak pernah lupa. Nah, kita lihat di sini lagi. Qala man yuhyil 'idhama wa Kemudian dikatakan siapakah yang menghidupkan tulang belulang? yang sudah hancur, tulang belulang sudah hancur dihidupkan lagi. Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awal marrah. Katakanlah yang menghidupkan tulang belulang yang hancur tersebut adalah zat yang memulai awal penciptaan, awal mulanya. Yang membuat tulang tersebut. Berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia zat yang apa? Yang mengetahui terhadap segala ciptaannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Apa? Wa hadhi kulluha adillatun aqliyah. Ini semua dalil secara akal. Ini semuanya dalil secara apa? Secara akal. ladzi ansha'aha awal marrah laisa bi'adzin an ihya'iha masyaallah. Zat yang mengawali awal permulaan, yang menciptakan mengawali, yang mewujudkan awal permulaan itu tidak apa? Tidak lemah ajiz, tidak lemah untuk menghidupkannya itu loh. Paham belum? Nah, tidak lemah untuk mengulanginya. Wa hadha huwa dalil awal dalil pertama, sudah. Mengawali aja mampu, ya enggak? Kalau kita bagaimana, Bang? Mengawali sulit atau enggak? Kadang. Kalau manusia susah sulit, tapi kan biasanya lebih sulit mengawali atau lebih sulit mengulangi, Bang? Lebih sulit mengulangi atau mengawali? Mengawali. Apa belum? Nah, seperti itu barakallahu fikum. Naam. Karena karena kalau manusia terbatas ya, kalau walaupun pakai kias itu pun manusia terbatas, terkadang mengulanginya lebih baik daripada mengawali. Terkadang mengawali lebih baik daripada mengulangi. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Terkadang antum bikin sesuatu lah. Taruhlah antum bikin apa? Makanan. Semula ketika bikinan pertama enak, suruh ngulangi lagi. Ternyata kurang garam. Ternyata kurang gula. Lebih enak yang pertama. Itu manusia. Manusia seperti itu. Tapi Allah taala tidak pernah tidak pernah yang namanya apa? Nam lupa dan tidak pernah yang namanya kurang dan tidak pernah yang namanya tidak mampu. Mampu semuanya. Ad-dalil yang kedua perhatikan wa huwa bikulli khalqin alim. Fa idza kana aliman bikulli khalqin, apabila Allah Taala itu mengetahui segala ciptaannya fa innahu qadirun ala kulli khalqin, maka Allah Taala mampu untuk apa? Untuk menciptakan segala makhluknya li'annahu la yu'jiz 'anil khalqi illa man huwa jahilun kaifa yakhluq. Ya enggak? Dikarenakan enggak akan apa? Dikarenakan tidak ada yang merasa lemah dan tidak mampu untuk menciptakan kecuali orang yang bodoh bagaimana cara menciptakan. Ya enggak? Ini secara akal. Perhatian secara akal ini. Secara akal orang itu dikatakan enggak akan mampu membikin. Nah, orang yang bagaimana tidak mampu membikin kalau dia enggak tahu tata cara bikinnya gitu loh. Antum suruh bikin donat, enggak tahu caranya. Jadi enggak tadi? Suruh bikin donat jadi cilok. Kebablasan. <laughs> Paham ya? Berarti apa? Berarti kan dia enggak tahu, jahil. Tapi kalau dia tahu cara bikin donat, suruh bikin donat ya langsung jadi gitu loh. Paham ya? Nah, donat macam-macam, ada donat kentang, empuk kan itu sunat yang macam-macam ya intinya apa intinya intinya dia itu akan mampu ketika dia itu tahu bagaimana cara bikinnya itu loh tapi kalau dia tidak tahu cara bikinnya mampu nggak kira-kira nggak mampu itu manusia walakin subhanahu wa taala bikuli khalkin alim tapi kalau Allah taala itu apa mengetahui segala ciptaannya segala penciptaan mengetahui caranya tahu semuanya kalau manusia dia akan bisa membuat menciptakan itu kalau tahu caranya tapi dia tidak akan bikin, tidak akan bisa menciptakan orang enggak tahu caranya. Mahum Abdurrahman? Faham Ibrahim? Ayo manusia seperti itu. Antum contohnya Isa. Suruh bikin na barakallahu fikum yang nggak usah sulit-sulit lah, batagor misalkan. Paham ya? Tapi antum enggak tahu tahu cara bikin apa? Batagor. Jadi nggak kira-kira? Hah? Enggak tahu caranya jadi nggak kira? Murat marit, nggak jadi. Paham ya? Nah, suruh bikin batagor jadinya mana apa? Eh, malah apa? Abdurrahman? Nah, malah jadi apa? Bubur. Paham ya Allah musta'an. Itu contohnya. Karena manusia Allah Taala tidak, Allah Taala mengetahui semua caranya. Sehingga apa? Kun fayakun. Yang ketiga, ad-dalil dalil yang ketiga, dalil yang ketiga allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdar naran fa idza antum minhu tuqidun. Masyaallah. Zat yang telah menjadikan untuk kalian dari apa? Dari pohon yang berwarna hijau, api eh, yang kemudian tiba-tiba kalian apa menyalakan dari pohon tersebut. Antum lihat di hutan itu, paham ya? Terkadang orang nggak bawa korek. Kalau ketika musim kemarau, antum ambil pohon, pohon yang memang cocok sesuai, antum gesek gesek kan antara pohon yang satunya, keluar apinya nanti. Kalau nggak percaya buktikan zaman dahulu seperti itu, amalan dalam zaman dahulu ada korek. nggak ada, tapi kenapa mereka bisa nyate, bisa bakar ini, bakar itu? Sarannya tadi itu. Paham ya? kayu yang kering dengan kayu yang kering terkadang jenis-jenis kayu macam-macam ya digesek-gesekkan semakin digesekkan panas nggak biasanya panas nggak begitu panas panas panas panas muncul api itu. <laughs> kalau nggak percaya ya tanya orang-orang terdahulu orang zaman dahulu nggak ada korek korek nggak ada korek nyalakannya bagaimana coba nah, caranya tadi itu pohon yang khusus ya yang memang sudah diketahui secara apa orofnya gitu ya nah ditebang dipotong yang kering digesek-gesekkan dikerjakan semakin panas keluarlah apa api disitulah nanti mereka baru berapi-api paham ya nah nyate atau yang semisalnya bisa gitu loh menunjukkan bahwasanya apa Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu hada kanu yastamiluna fil azman asabiqah. benar kan ini dulu di, mereka gunakan di zaman-zaman dahulu gitu loh paham ya sebelum zaman orde baru paham dulu lama ha? paham maksudnya zaman dahulu ketika zaman-zaman dahulu pokoknya ya sebelum adanya nam teknologi-teknologi yang canggih ini ya, korek nggak ada korek. Mereka dahulu menggunakan apa ini? Ya Yastamilunahu fil azman as-sabiqah. Mereka menggunakan zaman-zaman dahulu. Paham ya? Jadi korek zaman dahulu, jadul zaman dulu itu tata caranya. Kayu yang kering digesek-gesekkan, muncullah apa? Panas. Kalau nggak gitu dengan batu ada. Batu-batu yang ada itu terkadang batu yang keras tapi ya, itu antara dua batu atau menggesekkan ini Paham ya? Itu nanti muncul api. Dengan percikan api itulah muncul api-api di situ nanti. Paham ya? Nah, itu zaman dahulu seperti itu. Hunaka syadarun mu'ayyan, na'am barakallahu fikum. Yakdah fihi bizan. Di sana ada pohon tertentu eh, yang bisa diambil padanya apa? Na'am barakallahu fikum dengan apa? Nah eh, ada semacam kandungan api gitu. Paham ya? Awbil murui atau dengan cara di dikupas. Dia apa dikupas menggesek-gesekkan. Aw masyabatar kata yang semisalnya fayasta'il naron kemudian menyalalah api. Zaman dahulu seperti itu. Zaman dahulu kalau motong-motong daging pakai apa Husain? Zaman dahulu. Pakai pisau enggak ada pisau saat itu enggak ada pisau, kapak enggak ada. Pakai apa? Di antaranya pakai kayu juga, kayu yang tajam ditajamin pinggir-pinggirnya, pakai batu juga zaman dahulu. Paham ya? Nah, lah kau tahu Ya kan sudah sebutkan dalam sejarah. Kita zaman sekarang kita anak nggak pernah merasakan zaman dahulu itu antum pernah merasakan Bang? Nggak pernah kita orang-orang zaman sekarang. Paham ya? Nah, zaman baru kalau zaman dulu seperti itu modelnya. Nah, barakallahu fiikum kita lihat sini biar tambah jelas. Au yudrab. nam Ba'duhu bi ba'din fa yashta'il nar. Atau sesuatu dipukulkan kayu tadi itu atau batu tadi itu dipukulkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya akhirnya menyalalah api. Hadza syajar akhdar ba'idun itu nar. Naam, pohon yang hijau ini jauh daripada api. Li'annahu rutabun wan nar yabisah. Karena dia itu apa? Rutab. Yaitu apa? Li'annahu ratbun aman. Li'annahu ratbun karena dia basah sedangkan api itu ya bisa kering. Wa ratbu yalzam min min rutubatihi al-burudah. Sedangkan sesuatu yang basah itu mengharuskan apa? Rutubah dengan cairan tersebut al-burudah itu dingin. Wa nar harah. Sedangkan api itu apa? panas. Fabainahuma tanaqudun wa tadad. Antara keduanya ada kontradiksi eh, perseberangan. Wa ma'adzalik bersamaan dengan itu yakunu hadza min hadza. Bersamaan itu sesuatu yang kontradiksi tadi itu bisa menjadi api, sesuatu yang dingin bisa menjadi api, tergantung apa? jenis pohonnya tadi itu. Nah, Kita lihat Falladhi huwa qadir ala an yukhrij an-nar al-hara al-yabisa min hada asy-syadr al-akhdar al-barid qadir ala i'anatil khalqi ma Perhatikan ini. Maka zat yang mampu untuk mengeluarkan api yang panas, yang kering dari pohon yang hijau yang dingin, eh, maka zat tersebut mampu juga untuk mengulangi penciptaan. Wa qala ta'ala fa idza antum minhu tuqidun. Hadza tahqiqun lil Kemudian tiba-tiba kalian apa menyalakan dari pohon tersebut. Faham belum ini? Jadi kesimpulannya dalil masalah kias sangat banyak sekali. Ini diantaranya. Paham ya? Zat yang mampu membuat pohon yang basah hijau. Nah, perhatikan itu. Nah, barakallahu fikum. Kakinya. Apa? Zat yang apa? Yang mampu untuk apa? Menjadikan pohon yang hijau seperti itu. Nah, untuk menyala mengeluarkan api. Tentunya mampu juga apa? Mengulangi penciptaan. Seperti itu maksudnya. Nah. Kita lihat di sini. Dalilnya masih banyak atau tidak ya? Dalilnya masih banyak ya ternyata. Kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.